sebagai pembatasan akan tetapi menjelaskan bahwa yang sepuluh ini adalah yang paling bahaya yang paling besar dosanya pembatal yang pertama sebagaimana kemarin telah kita baca adalah asyirku billah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah dalam beribadah. Asyirku kita mengulang dulu sedikit. Syirik secara bahasa maknanya adalah tas atas wiyah menyamakan menyamakan sesuatu itu disebut asyirku adapun secara istilah syar'i Asyirku adalah taswiyatul khaliq bil makhluk. Menyamakan al-khaliq, menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama asyirkul akbar, syirik besar, yaitu sorfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Syirik besar adalah memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah artinya memberikan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebut syirik besar dan ibadah maknanya adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Di antara jenis ibadah adalah addu'a berdoa. Apabila seseorang memberikan doa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Jenis yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa yang disebut syirik kecil oleh syariat. Contohnya apa? Termasuk syirik kecil ar-riya. Berbuat riya. Kemudian kemarin juga telah disinggung perbedaan antara asyirkul akbar dengan asyirkul asghar. Yang pertama bahwa syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun syirik kecil tidak. Yang kedua, syirkul akbar menghapuskan seluruh amalan. Adapun syirik kecil menghapuskan amalan yang diberangi oleh syirik kecil tersebut. Yang ketiga, syirik besar menghalalkan darah seseorang, hartanya, kehormatannya. Adapun syirik kecil tidak demikian. Dan yang terakhir, syirik besar apabila pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, maka dia kekal di dalam neraka. Apabila syirik kecil dilakukan kemudian pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Kita lanjutkan membaca ucapan Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah. La yuqalu ada syirkun asghar fayatasahalul insanu fi jangan sampai dikatakan ini syirik kecil Jangan sampai seseorang mengenteng-entengkan syirik kecil. Artinya jangan sampai kita menganggap remeh syirik kecil. Dikarenakan kita tahu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, kemudian bermudah-mudahan dalam syirik kecil tidak boleh juga. Fayatasahalul insan sehingga seseorang itu bermudah-mudahan melakukannya Walihada yaqulu Abdullah bin Mas'ud oleh karenanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya an ahlifa bi ghairihi sadiqan kata beliau kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sesungguhnya aku bersumpah atas nama Allah dalam keadaan berdusta itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain Allah walaupun jujur. Apa perbedaannya? Bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Ini apa ini? Ini apa? Ini dosa besar. Seseorang bersumpah atas nama Allah tapi dusta dia. Demi Allah saya tidak melakukan pencurian. Tapi dia pada hakikatnya mencuri. Maka ucapan dia itu adalah dosa besar. Akan tetapi dia bersumpah dengan selain Allah jujur ini termasuk syirik. Lebih besar mana dosa besar atau syirik bahayanya? syirik syirik kecil ya itu lebih besar bahayanya daripada dosa besar karena bersumpah dengan selain Allah yang termasuk syirik kecil tetap tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini li'anna sayyatal kadhib akhaf dikarenakan keburukan dusta itu lebih ringan Kedua-duanya buruk sama. Bersumpah atas nama Allah dusta, buruk. Dosa besar. Akhafu min sayiati syirki lebih ringan daripada dosa syirik. Dosa besar itu lebih ringan dibandingkan dosa syirik yaitu bersumpah dengan selain Allah taala walaupun dia jujur. Wahunaka syubuhatun yudli biha ubadul kubur wa ubadul awliya wassalihina al-yaum kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah wa hunaka di sana syubhatun ada banyak syubhat yudli biha yang dinyatakan oleh ubadul kubur, para penyembah kubur. Ada subhat-subhat yang dilontarkan oleh para penyembah kubur. Wa ubadul aulia dan para penyembah para wali. Wasolihin dan para penyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal al-yaum di hari ini, artinya di zaman sekarang Yulabisuna biha 'alan nas dengan subhat-subhat tersebut mereka membuat kerancuan kepada manusia Subhat-subhat yang mereka lontarkan ini membuat rancu membuat rancu akidah orang lain oleh karenanya harus dijelaskan karena bahaya subhat-subhat tersebut apabila dibaca atau didengar oleh orang awam seakan-akan bukan syubhat tetapi seolah-olah adalah perbuatan baik. Kenapa disebut syubhat? Karena tersamarkan antara yang hak dengan yang batil. Disebut subhat karena letaknya itu di tengah-tengah antara hak dengan batil hampir bercampur, tidak bisa dibedakan oleh orang awam. Tetapi yang tahu hanya para ulama atau penuntut ilmu. Oleh karenanya para penuntut ilmu harus tahu tentang syubhat ini supaya menjelaskan kepada awamun nas jangan sampai mereka terjatuh ke dalam syubhat ini lalu terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Minha di antara subhat subhat para penyembah kubur annahum yaqulun bahwasanya mereka berkata Inna syirka ibadatul asnam Sesungguhnya syirik itu adalah Beribadah kepada patung Kata mereka yang dimaksud dengan syirik itu adalah apabila menyembah patung, menyembah berhala, ini syirik. Inna syirka ibadatul asnam fakot, menyembah patung saja. Wa amma man abada ghairal asnam, adapun yang menyembah selain patung, selain berhala, kalladhi ya'budul awliya seperti yang menyembah para wali, meminta doa kepada para wali wasolihin dan meminta doa kepada orang-orang soleh beristighosah kepada mereka bernadar untuk mereka dengan nama-nama mereka kemudian bersumpah dengan nama-nama mereka beristighosah kepada mereka fahada laisa syirkan maka yang seperti ini bukanlah syirik Kata mereka, kata penyembah kubur Syirik itu adalah menyembah patung. Adapun menyembah para wali, menyembah orang-orang soleh, bukanlah syirik. Ini subhat. Wa inna ma huwa tawassul ilallah. Sesungguhnya ini adalah tawassul ilallah. Tawassul ilallah kata mereka yang mereka lakukan menyembah wali, menyembah orang-orang soleh, beristighosah kepada mereka, kemudian menyembelih untuk mereka. Kata mereka yang seperti ini adalah tawasul. Yang seperti ini bukan syirik, tetapi at-tawasul. Apa itu tawasul? Wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika mereka datang ke kuburan wali, ketika mereka datang ke kuburan orang soleh kemudian meminta doa kepada mereka, meminta barokah di kuburannya, kemudian beristighosah kepada mereka, kata mereka ini bukan syirik, akan tetapi ini adalah tawassul ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara mereka. Wallahu ta'ala yakul kata mereka sesungguhnya Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35 wabtagu ilaihil wasilah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah ketika mereka melakukan kesyirikan mereka berdalil dengan apa dengan Al-Qur'an kata mereka yang saya lakukan ini ada dalilnya apa dalilnya Kata mereka, wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kata mereka, inilah jalan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa jalan yang mereka tempuh? Berdoa kepada wali, kepada kuburannya, datang ke kuburannya, mencari barokah kepadanya. Kata mereka, ini adalah bentuk pendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara mereka. Wal jawabu ala hadis syubhati dan jawaban atas syubhat ini annalladina qatalahum Rasulullah sesungguhnya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah minhum man ya'budul asnam di antara mereka ada yang menyembah patung patung apa namanya? Lata wal Uzza. Kemudian apa lagi? Wa Manat. Wa minhum man ya'budu syajar dan diantara mereka ada yang menyembah pohon. Pohon apa itu yang digunakan untuk menggantungkan senjata? Datu anwat. Mencari barokah dengan dengan pohon tersebut wal hajar dan ada yang beribadah kepada batu. Wa minhum man ya'budul malaikah dan diantara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul aulia dan di antara mereka ada yang menyembah para wali. wasalihin dan antara mereka juga ada yang menyembah orang-orang soleh. sebagaimana kaumnya Nabi Nabi siapa? Nabi Nuh. Wadan Waswaan, wa yaghutha wa yauqa wa Itu semuanya adalah siapa? Orang-orang soleh yang wafat. Kemudian dibikin gambar-gambar, dibikin patung-patung yang menyerupai mereka, kemudian disembah. Menyembah orang soleh. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wa ya'buduna min dunillah dan mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum yang tidak memadoratkan mereka wala yanfa'uhum dan tidak memberikan manfaat kepada mereka artinya menyembah selain Allah baik itu pohon, batu, malaikat wali, bahkan ada yang menyembah nabi. Dan kata Allah sesungguhnya yang yang disembah tidak memberikan madorot, tidak memberikan bahaya kepada siapa? Kepada penyem, para penyembahnya. walayan fauhum dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Sesembahan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya. Wayakulun dan mereka berkata haula isyufa'auna mereka itu adalah para pemberi syafaat kami. Artinya kenapa atau apa maksud mereka menyembah sesembahan selain Allah? Apa maksud dari menyembah patung, menyembah pohon, menyembah orang-orang soleh. Apa tujuannya? Untuk apa? Asyafaah. Untuk meminta syafaat. Kenapa disembah? Tujuannya untuk mendapatkan syafaat mereka. Wa kadzalika nasara demikian juga orang Nasrani abadul Masih mereka menyembah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Fahum la ya'buduna sanaman mereka itu tidak menyembah patung. Wa innama ya'budunal masih alaih salat wassalam dan sesungguhnya mereka itu hanya menyembah al-masih alaih salat wassalam fahal yuqal innahum ghairu musyrikin apakah dikatakan bahwasanya mereka itu bukan orang-orang musyrik Li'annahum la ya'buduna sonaman karena mereka tidak menyembah patung. Man yaqulu hada? Siapa yang berkata ini? Fasyirku wa ibadatu ghairillahi ayan kana hadal ghairu. Kata Syekh, yang disebut syirik adalah beribadah kepada selain Allah apapun dia yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan orang-orang musyrik. Semuanya dihukumi sama, dihukumi syirik, dihukumi kufur. Walaupun yang menyembah, ya walaupun yang disembah itu adalah malaikat, walaupun yang disembah itu para nabi walaupun yang disembah itu batu pohon dihukumi sama diperangi semuanya oleh Rasulullah SAW tidak dibeda-bedakan wah ini mah menyembah malaikat bukan syirik tidak wah ini mah menyembah Isa tidak syirik tidak demikian tetapi semua rata diperangi oleh Rasulullah SAW dalam hadis umir an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Rasulullah, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kemudian wa tuqimus salata wa tutiyaz zakah sampai menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Faidah falu dalika apabila mereka itu mengerjakan semuanya asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil islam maka terjagalah dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Fasyirku huwa ibadatu ghairillah. Kata Syekh, yang namanya syirik adalah beribadah kepada selain Allah siapapun juga yang disembahnya. Apapun juga bentuknya, apabila dia disembah selain Allah, maka ini adalah syirik. Wal musyrikun al awalun laisa syirkuhum maksuran ala ibadatil asnam dan orang-orang musyrik zaman dahulu kesyirikan mereka itu tidak terbatas kepada menyembah patung saja. Artinya orang-orang musyrik zaman dahulu kesyirikan mereka itu bukan sebatas menyembah patung saja. Balhum mukhtalifuna fi ibadatihim bahkan mereka itu berbeda-beda dalam peribadahannya. Kama dzakara dzalika syekhu fi kitabihi kasfas syubhat sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahab di dalam kitabnya Kasfu Syubhat wa fil Qawaidil Arba dan di dalam kitab Qawaidul Arba wahwa yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahara muncul di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda peribadahan mereka. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah orang yang peribadahan mereka itu beragam. Waharabahum jami'an dan Rasulullah memerangi mereka semuanya. Ada yang menyembah patung, ada orang musik zaman dahulu. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibedakan, tetapi semuanya diperangi. Ini menunjukkan bahwa yang namanya syirik tidak terbatas kepada menyembah berhala. Tetapi apapun juga bentuknya tatkala disembah selain Allah maka ini syirik. Wa qatalahum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka walam yufarriq bainahum dan tidak membeda-bedakan mereka walam yufarriq bainaman abada soman sonaman tidak membedakan antara yang menyembah patung wa bainaman abada qabron dan antara orang yang menyembah kuburan au syajaratan pohon au hajaron batu au waliyan atau wali minal aulia dari para wali bal qatalahum akan tetapi semuanya diperangi oleh Rasulullah walam yufarriq bainahum dan tidak dibedakan antara mereka. Fala farqa baina man abada sonam au abada syajar wal hajar awil malaka awil jinna awil insa wa hada syai'un wadihun maka tidak ada perbedaan antara orang yang menyembah patung menyembah pohon, batu, malaikat, jin, manusia semuanya sama dihukumi sebagai orang musyrik, dihukumi perbuatannya syirik. Wahada syai'un wadihun. Ini adalah perkara yang jelas. Qala Syekh hafizahullah wa min syubhatihim dan diantara antara syubhat-syubhat mereka. Ini syubhat-syubhat yang kedua annahum yaqulun sesungguhnya mereka berkata innana la na'budul awliya wassalihin li'annahum yanfa'una aw yadurrun sesungguhnya kami tidak menyembah para wali dan orang-orang soleh dikarenakan mereka bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan madarat wa innama na'buduhum li ajli an yashfa'u lana indallah hanya saja kami menyembah mereka agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya atau maknanya subhat yang kedua yang dilontarkan oleh para penyembah kubur, penyembah wali dan orang-orang soleh. Mereka berkata, kami menyembah mereka bukan karena mereka bisa memberikan manfaat atau madorot. Akan tetapi dikarenakan supaya mereka itu memberikan syafaat kepada kepada mereka, beristighosah kepada mereka, itu tujuannya apa? Keyakinannya apa? Keyakinannya itu adalah mereka yakin bahwasanya yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat atau madorot. Tetapi kenapa disembah? Tujuannya agar mereka memberikan syafaat kepada kami, katanya. wa yataqarrabuna lahum bidzabhi dan mendekatkan diri kepadanya mendekatkan diri kepada siapa kepada para wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal yataqarrabuna lahum bidzabhi dan mendekatkan diri kepada mereka dengan menyembelih wan nadari dan bernadar wal istighatsati dan beristighatsah min ajli an yashfa'ulahum indallah supaya mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya, "Kenapa kamu datang ke kuburan wali?" Kenapa datang ke kuburan orang soleh mencari barokah di sana? Meminta doa di sana, beristighosah kepada mereka. Jawabannya adalah yang dilakukan kata dia yang saya lakukan adalah mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya memberikan ibadah kepada mereka untuk mendapatkan timbal balik. Apa timbal baliknya? Syafaat. Jadi ketika beribadah itu menyamakan Allah dengan raja. Kalau masyarakat biasa ingin meminta sesuatu kepada raja itu tidak bisa langsung. Harus melewati siapa? Lewat ajudannya atau lewat menterinya. Tidak bisa langsung kepada raja, lewat menteri atau ajudan maka ajudannya didatangi, dibaik-baiki, diberikan apalah supaya apa? Supaya mempermudah menyambungkan antara dia dengan rajanya. Dan ini salah. Dalam hal ibadah maka tidak ada yang namanya wasilah. Yang namanya ibadah adalah seseorang langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Amal musyrikun al awalun fa innahum ya'taqiduna anna hadil asya tanfa'u wa tadur. Orang-orang musyrik zaman dahulu sesungguhnya mereka meyakini bahwa ini semua memberikan manfaat atau madorot. Kata mereka, orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika mereka menyembah para wali, ketika mereka menyembah orang-orang soleh, mereka meyakini bahwa para wali dan orang-orang soleh yang mereka ibadahi memberikan madorot atau manfaat. Min dunillah selain Allah. Yakulun mereka berkata, nahlu la na'taqidu dalik. Kami ini tidak meyakini hal itu. Artinya bahwasanya mereka itu tidak meyakini kalau yang disembah bisa memberikan manfaat atau madorot. Wa nahnu na'lamu annahum la yanfa'un kata mereka penyembah kubur, kami tahu bahwasanya mereka para wali, orang-orang soleh la yanfa'un wa la yadurrun tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madorot walakinna ittakhadnahum syufa'a akan tetapi kami jadikan mereka hanya sebagai pemberi syafaat saja jadi bagaimana subhat yang kedua? Kesimpulannya subhat yang kedua bahwasanya para penyembah kubur ketika mereka beribadah kepada wali atau orang-orang soleh maka mereka mengatakan bahwa kami beribadah kepada mereka bukan berarti kami meyakini bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat atau madorot. Bukan itu. Yang kami yakini bukan itu. Hanya saja kami jadikan e, ibadah kami untuk mereka supaya mereka bisa memberikan syafaat. Kata mereka, yang kami lakukan berbeda dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika beribadah kepada para wali, kepada orang soleh, mereka memiliki keyakinan. Apa keyakinannya? Bahwa yang disembah bisa memberikan manfaat dan madorot. Ini yang syirik, kata mereka. Ya, ini yang syirik. Tetapi apabila beribadah kepada mereka hanya sebatas menjadikan pemberi syafaat dan tidak meyakini bahwasanya mereka itu bisa memberikan manfaat atau madarat, maka ini bukan kesyirikan menurut mereka. Ya. Jadi menurut mereka syirik itu apabila meyakini kalau mereka bisa memberikan manfaat atau madorot. Kalau sebatas menjadikan pemberi syafaat tidak. Al-jawab jawaban an hadhihi syubhah dari syubhat ini anna hadha huwa alladhi ذكر الله Allah azza wa jalla anil musyrikin al awwalin Sesungguhnya inilah yang Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin zaman dahulu. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada mereka wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah dan mereka berkata yang disembah itu adalah para pemberi syafaat kepada kami. Kata Syekh rahimahullah, uh, hafizahullah, la farqa baina syirki haula wa baina syirkil awwalin. Tidak ada perbedaan antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Artinya sama. Walaupun berbeda argumen, walaupun hujahnya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Fakulluhum yaksuduna syafa'ah. Semua sama. Tujuannya adalah supaya mendapatkan syafaat di zaman sekarang tidak ada keyakinan bahwa yang disembah bisa memberikan manfaat atau madorot zaman sekarang tapi orang musyrikin zaman dahulu memiliki keyakinan bahwa yang disembah itu bisa memberikan manfaat atau madorot yang dimaksud yang disembah di sini adalah yang disembah selain Allah akan tetapi tujuan mereka sama. Apa tujuan mereka? Satu yaitu meminta syafaat. Antasfa lahum hadil asya wal ma'budat agar sesembahan selain Allah atau berhala-berhala itu memberikan syafaat kepada mereka, memberikan syafaat kepada para penyembahnya. Fasyafa'atu hakun walakin laisa hada Yang namanya syafaat itu benar. Artinya syafaat itu ada. Kita yakini bahwasanya para wali bisa memberikan syafaat. Kita yakini bahwasanya orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Kita yakini bahwasanya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman nanti di hari akhir di akhirat itu bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Akan tetapi bukan seperti ini cara meminta syafaat kepada mereka. Syafaat ada, jelas. Syafaat itu ada akan tetapi cara mereka dalam mencari syafaat itu yang salah. Syafaatnya ibadah, tetapi caranya itu syirik. Artinya mereka menginginkan kebaikan tetapi salah jalan. Sebagaimana dalam bait syair Kam min muridin lil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan akan tetapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena salah jalan. Ballaha turukun bahkan cara mendapatkan syafaat ada metode yang syar'i, ada jalan-jalan yang syar'i cara mendapatkan syafaat. Bayanah Allah Ta'ala Dijelaskan oleh Allah bagaimana cara meminta syafaat Dijelaskan oleh Allah bagaimana cara mendapatkan syafaat yang benar wa har Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Rasul bagaimana cara mendapatkan syafaat ya benar. Bukan berarti ahlus sunnah wal jamaah menapikan syafaat tidak karena kalau menapikan syafaat berarti dia kafir kalau seseorang menapikan syafaat, bahwasanya syafaat itu nggak ada, dia telah kufur. Kenapa? Dia mengkafiri apa yang telah Allah tetapkan. Kita yakin syafaat ada. Akan tetapi caranya harus benar. Caranya harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Bukan seperti yang dilakukan oleh para penyembah kubur, para penyembah para wali. Laisa min turukiha anna syafi' yuttakhadu ilahan min dunillah. Bukan termasuk cara mendapatkan syafaat yang syariah orang yang meminta syafaat menjadikan ilah selain Allah. yadbahu lahu yudbahu lahu wa yunzaru lahu wa yustaghafu bihi artinya bukan termasuk cara mendapatkan syafaat seseorang yang ingin mencari syafaat menjadikan sesama selain Allah artinya apa dia itu ingin mencari syafaat akan tetapi caranya salah contohnya apa dia itu menjadikan orang soleh sebagai ilah yang disembah bagaimana bentuk penyembahan mereka contohnya adalah memberikan sesembelihan memberikan sesembelihan kepada kuburan orang soleh memberikan sesembelihan kepada kuburan para wali, bernadar untuknya, kemudian beristighosah dengannya, bukan seperti itu cara mendapatkan syafaat yang syar'i. Hada huwa fi'lul musyrikin ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin al-awwalin. Perbuatan orang-orang musyrikin zaman dahulu la farqa, tidak per, tidak ada perbedaan antara mereka. Jadi kesimpulannya bahwasanya mereka itu menempuh cara mendapatkan syafaat yang salah. Wa min subuhatihim dan diantara subhat-subhat mereka annahum yakulun bahwasanya mereka berkata innal musyrikin al awalin la yakuluna la ilaha illallah Sesungguhnya orang-orang musyrikin zaman dahulu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Amma haula'i alladziina ya'budunal awliya was-salihin. Adapun orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang soleh, fa innahum yaquluna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sesungguhnya mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Kaifa taj'aluna man la yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah mithla alladhi yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Bagaimana mungkin kalian menjadikan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat seperti orang uh, bagaimana mungkin kalian menjadikan orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat seperti orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi subhat yang ketiga yang dilontarkan oleh para penyembah kubur bahwasanya orang musyrikin zaman dahulu itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun orang yang beristighosah mencari barokah di kuburan para wali, mereka mengucapkan kalimat syahadat. Kata mereka, bagaimana mungkin engkau menyerupakan mereka dengan orang di zaman sekarang? Bagaimana mungkin engkau menjadikan orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat seperti orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat? Artinya maksudnya jangan dibedakanlah. Jangan dibedakan antara orang musyrikin zaman dahulu dengan zaman sekarang. Alasannya apa? Karena dulu mah nggak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sekarang mereka masih mengucapkan dua kalimat syahadat jangan dikatakan sebagai orang musyrik kata mereka fanaqulu maka kita katakan subhanallah haula'i qalu la ilaha illallah muhammadun rasulullah lakinna qaduha kata syekh hafizahullah syekh saleh al fauzan hafizahullah subhanallah maha suci Allah Haula'i qalu mereka berkata, artinya mereka mengucapkan. Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah penyembah kuburan di zamannya, di zaman Syekh atau di zaman kita. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah walakin naqaduha akan tetapi mereka menggugurkan ucapannya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi ucapannya dibatalkan dibatalkan oleh apa? Oleh perbuatannya. Wala ilaha illallah la tanfa illa ida salimat minal munaqadat. Kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali apabila selamat dari perkara-perkara yang menggugurkannya. Artinya walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dia melakukan perkara yang akan membatalkan ucapannya maka tidak akan bermanfaat walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah fahaulai talafadu biha mereka artinya para penyembah kubur di zaman sekarang talafadu biha mengucapkan la ilaha illallah lakinnahum naqaduha bi fi'li syirki akan tetapi mereka merobohkan, menggugurkan ucapannya dengan melakukan kesyirikan. Fama makna la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? Kata Syekh, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Wa haula yaquluna hadil kalimah wala ya'maluna biha mereka para penyembah kubur di zaman sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi tidak mengamalkannya. La ilaha illallah diucapkan, dibaca, dijadikan dikir akan tetapi tidak mengamalkan tuntutannya, tidak mengamalkan apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Fahum ya'buduna kubur mereka mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi menyembah kubur, datang ke kuburan untuk apa? Mencari berkah. Wal aulia datang ke kuburan para wali untuk apa? Beristighosa. Wasalihin dan datang ke kuburan orang-orang soleh. Wahum yakulun dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fal musyrikun al awalun a'rafu bila ilaha illallah. Orang musyrikin zaman dahulu lebih tahu, lebih faham tentang makna la ilaha illallah min haula daripada orang-orang yang menyembah kubur di zaman sekarang. Artinya lebih faham daripada pelaku kesyirikan di zaman sekarang li'annahu lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aja'alal alihata ilaha wahida sesungguhnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka tatkala berkata kepada orang kafir atau orang musyrikin Quraisy zaman dahulu Qulu la ilaha illallah ucapkanlah la ilaha illallah kalau mereka menjawab menimpali ucapan Rasul. Artinya ketika orang musyrikin Quraisy dipinta untuk mengucapkan la ilaha illallah malah menimpali apa timpalan dari mereka aja alal alihata ilaha wahida apakah sesembahan yang banyak dijadikan menjadi sesembahan yang satu saja Artinya kata mereka ini perkara yang aneh. Inna hada la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh. Kata orang musyrikin Quraisy zaman dahulu, kami ini biasa melakukan kesyirikan. Bahwa Tuhan-Tuhan kami ini bukan satu, banyak. Tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk meninggalkan semuanya dan hanya beribadah kepada Allah saja? Kata mereka ini adalah perkara yang aneh. Arafu makna la ilaha illallah artinya apa? Artinya mereka ketika diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau meng mengucapkannya. Alasannya apa? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, arafu makna la ilaha illallah karena mereka tahu makna la ilaha illallah anna man qala hala buddha an yatruka ibadata ghairillah karena apabila mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Orang musyrikin zaman dahulu paham kalau seandainya ini diucapkan berarti sesembahan berhala-berhala itu harus sirna, harus dihilangkan dan harus beribadah kepada Allah saja dikarenakan faham tuntutannya ini demikian mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah wahaula min jahlihim wa dan mereka orang musyrikin zaman dahulu ah, wahaula dan mereka artinya orang musyrikin zaman sekarang min jahlihim dikarenakan kebodohan wa ghabawatihim dan kebodohan yang sangat memuncak jama'u baina naqidain mengumpulkan antara dua perkara yang bertolak belakang. Apa artinya? Artinya apa? Artinya mereka mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi masih melakukan kesyirikan. Artinya la ilaha illallah tidak mungkin bersatu dengan syirik akan tetapi dikarenakan kebodohan pelaku kesyirikan di zaman sekarang mereka itu mencampurkan dua perkara yang bertolak belakang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi masih melakukan kesyirikan baina qauli la ilaha illallah wa baina ibadati ghairullah antara ucapan la ilaha illallah dan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fahum lam yafhamu min la ilaha illallah. Mereka itu tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Artinya penting sekali seseorang mempelajari tentang la ilaha illallah harus dikaji harus difahami karena la ilaha illallah merupakan asas merupakan pondasi e, seseorang. Apabila asasnya itu lemah, maka bangunan yang di atasnya akan lemah juga. Makanya kita harus lebih mempelajari tentang makna la ilaha illallah. Kita pelajari la ilaha illallah itu apa maknanya? Maknanya adalah la ma'budu hakim illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah karena di sana ada orang yang memaknai la ilaha illallah dengan makna la khaliqa la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalau memaknai la ilaha illallah dengan makna ini, dengan makna la raziqa la khaliqa illallah salah. Kenapa? Karena apabila beribadah kepada selain Allah tidak dianggap sebagai syirik. Karena menurut mereka syirik itu adalah apa? Apabila menetapkan, apabila menetapkan dan meyakini apabila ada yang mencipta selain Allah. Ini pemahaman yang salah. Artinya apabila ada yang berdoa meminta meminta meminta sesuatu kepada selain Allah bukan dianggap syirik. Ini bahaya. Oleh karenanya kita katakan bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, dengan benar. Menyembah Allah Ta'ala harus benar, harus dengan keikhlasan, dan harus dengan mutawa'ah. Mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah. La ma'budu bihaqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ilaha illallah. Lalu apa rukun dari la ilaha illallah? Rukunnya ada dua. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Meniadakan sesembahan. Meniadakan ibadah. Yang kedua al-isbat, menetapkan bahwa ibadah dan yang berhak disembah dengan benar itu hanya Allah saja. Artinya apa? Artinya an-nafyu wal isbat harus digabungkan. Harus digabungkan. Menolak setiap ibadah. Menolak setiap sesembahan dan menetapkan bahwa yang berhak disembah, yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja. Kemudian la ilaha illallah juga sama. Ada syarat-syaratnya sehingga dengan syarat-syarat tersebut ucapan la ilaha illallah akan bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.